Jadi tema hari ini tunduk dan berserah diri terhadap hukum Allah. Jadi bagi para pendengar yang ingin berpartisipasi untuk mengirimkan pertanyaannya, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com atau bisa juga mengirimkan melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0853 9986 3739 atau via telepon di nomor 0411 Baik, pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini dengan tema tunduk dan berserah diri terhadap hukum Allah. Oleh itu kepada Al Ustaz kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala kitabahu liyakuna hujjatan 'alal alamin. Faman amana bihi wa sallama lahu wa anqada li amrihi kana minal muflihin. ومن أعرضه ولم يستجب كان للعقوبات من المستحقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari amalan hati yang paling agung, yang membawa kebaikan untuk seorang hamba di dunia dan di akhirat, merupakan sebab pokok dari keberuntungan dan keselamatan adalah tunduk dan berserah diri at-taslim terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan ini terikat dengan berbagai tuntunan, berbagai syariat. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang terdapat di dalamnya perintah dan larangan. dari kewajiban tauhid dan bahaya kesyirikan serta penjelasan akan kehidupan akhirat dan balasan di negeri akhirat itu. Dan ini kita petik darinya pengagungan terhadap Al-Quran, tunduk terhadap kandungannya, dan menerima hukum-hukum yang tercakup di dalamnya. Dan ini pembahasan adalah <clears throat> <clears throat> hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa la yu'minuna حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلم تسليما tidak demi Rabbmu sungguhnya mereka belum beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Nabi Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perselisihan di tengah mereka Kemudian mereka tidak menemukan rasa berat sedikit pun di dalam diri-diri mereka terhadap apa yang kau putuskan. Kemudian mereka berserah dengan sebenar-benar penyerahan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, lagi adalah seorang yang berbuat baik, maka <clears throat> sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Wa ilallahi akibatul umur. Dan hanya kepada Allah segala akibat perkara itu kembali. Perhatikan, berserah diri dan alif san ini adalah sebab seorang berpegang dengan tali Allah yang kuat. Dan ini pula yang terkandung di dalam lambang penghambaan yang dicakup di dalam ayat di surah Al-Fatihah yang kata para ulama surah Al-Fatihah adalah pokok Al-Quran. Tujuh ayat. Dari tujuh ayat ini, semua kandungannya kembali kepada satu ayat. Yaitu kepada firman Allah, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dari bentuk beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah adalah berserah diri terhadap hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah terbagi dua. Ada hukum dini syar'i dan ada hukum kauni qadari. Ada hukum Allah berupa pensyariatan dan agama. Dan ada hukum Allah berupa ketentuan takdir ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya ada pada ibadah-ibadah dan pada kehidupan manusia. Dan, di dalam puasa, di dalam puasa tercakup di dalamnya dua hukum sekaligus. Hukum syar'i dan hukum qadari hukum syar'i dari sisi di dalamnya ada perintah untuk menahan dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Ada hal-hal yang wajib ditinggalkan, ada hal-hal yang mesti dilakukan oleh orang yang berpuasa. Dan di, dalam bulan Ramadan ada perintah-perintah yang agung dari menunaikan ibadah-ibadah yang sangat besar nilainya. Dan ini adalah hukum syar'i. Demikian pula dari larangan. Dalam puasa ada hal yang dilarang, tidak boleh didekati. Demikian pula di dalam bulan Ramadan secara umum, hal-hal yang dilarang itu lebih diagungkan dan dibesarkan untuk dihindari dan ditinggalkan karena dia berada di musim yang penuh dengan kemuliaan di bulan yang dihormati harus diagungkan. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Maka meninggalkan larangan ini adalah hukum syar'i. Jadi puasa mencakup tercakup di dalamnya hukum syar'i, sebagaimana tercakup pula di dalamnya hukum qadari. Seorang yang berpuasa, dia menanggung lapar, dahaga, dan itu adalah ketentuan dan takdir Allah terhadap seorang muslim dan muslimah di dalam menjalani peribadatannya kepada Allah. Maka dia tunduk dan menerima. Maka ini dia dua jenis ketundukan dan bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hukumnya. Ada hukum syar'i dan ada hukum qadari. Iya, terhadap hukum syar'i seorang hamba wajib untuk menerima segala hukum syar'i tersebut. Sami'na wa ata'na. Iya. Dan ini akan saya bacakan dari nas-nas yang mewajibkan kita terikat dengan hukum-hukum syar'i ini. Adapun hukum qadari, hal yang terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini pembahasan ridha terhadap takdir dan ketentuan. Dan dimaklumi bahwa seorang di pembahasan takdir ia diperintah untuk tunduk kepada takdir pada hal yang memang dia tidak ada kemampuan untuk menolaknya. Seperti musibah yang menimpa dan semisalnya dia wajib untuk menerimanya. Tapi pada hal yang Allah tentukan pada seorang hamba, namun Allah perintah untuk dihadapi dan untuk ditolak, maka di dalam kondisi yang seperti ini, seorang tidak berserah kepada ketentuan tersebut. Bahkan dari bentuk penghambaan kepada Allah, dia mencari hukum lain yang dicintai oleh Allah untuk menolak apa yang menimpanya. Seperti seorang yang ditakdirkan sakit. Iya, maka dari keimanan kepada takdir dia terima penyakitnya. Tapi bukan artinya dia terima, dia berserah tidak berobat. Karena dari syariat diperintah untuk berobat. Rasulullah SAW bersabda tadawau ibadallah, berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Demikian pula kalau seorang lapar, dari takdirnya dia lapar, dia tanggung dahaga. Ya. Tapi dia diperintah untuk mencari rezeki, untuk makan dari makanan apa yang bisa uh, membuat tubuhnya sehat dan terjaga. Demikian. Kemudian yang perlu saya ingatkan di sini terkait dengan tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus diketahui bahwa berserah diri ini wajib dibangun di atas keridhaan dan memilih hal tersebut atau ridha menerima apa yang Allah tentukan tersebut terhadap diri. Nah, itulah yang dikatakan at-taslim, berserah diri dan tunduk. Ya bukan berserah diri dan tunduk, orang yang akhirnya menerima setelah dia tidak mampu lagi menolak, atau dia akhirnya menerima dirinya dengan ketidaksenangan, atau jiwa yang memang sudah kalah untuk tidak menerimanya. Tapi berserah diri yang merupakan ibadah yang agung, dia wajib dibangun di atas ketundukan penuh, penerimaan penuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena itulah dari kewajiban setiap muslim dan muslimah adalah tunduk terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu eh, tunduk terhadap ketentuan dan berserah diri terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan alhamdulillah itu adalah hal yang dimudahkan. Perkara-perkara terkait dengan agama ini semuanya ada di dalam nas-nas syariat. Ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkannya. Ya sisa bagaimana mendidik hati itu menerima dari kandungan Al-Quran dan sunnah Ya, tidak mendahulukan atau menentang Al-Quran itu dengan sesuatu apapun. Apakah berubah pikiran, ataupun menentangnya dengan ucapan manusia. Wajib dia junjung tinggi dari ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah. Dia berserah diri dan tunduk kepadanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'aha liqauli ahad. Telah sepakat kaum muslimin bahwa siapa yang sudah tampak jelas terhadapnya sunnah Rasulullah itu apa, maka tidak halal dia meninggalkan sunnah itu lantaran ucapan siapapun. Dan berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, La ra'ya li ahadin ma sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pendapat apapun yang dianggap di sisi atau bersama sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau sudah ada sunnah, maka tidak ada pendapat siapapun, pendapat apapun tidak ada yang dianggap. Kalau sudah ada sunnah, Nabi saw yang menerangkan. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan waktu itu Ibnu Abbas memberi fatwa di musim haji dan sebagiannya menentangnya bahwa Umar berkata begini, Abu Bakar berbuat begini. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. أقول قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna وتقولون Abu أبو wa Umar. Khawatir telah dekat turun kepada kalian batu dari langit. Saya katakan kepada Rasul, saya katakan kepada kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, sedangkan kalian menentangnya dengan berkata bahwa Umar berkata begini, Abu Bakar dan Umar berkata begini. Iya. Kedemikian dari keadaan para sahabat di dalam mengagungkan ayat-ayat Al-Quran dan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan banyak manusia di masa ini, kalau dibacakan kepadanya ayat Al-Quran, masih banyak pertanyaan di belakangnya. Sampai kepadanya hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang ia menolaknya, banyak beralasan. Iya, dia tentang dengan kias atau dengan hal-hal yang lainnya. Dan ini semuanya dari perkara yang bertentangan dengan makna berserah diri dan tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba adalah tunduk terhadap setiap nas dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia tentang dengan ucapan siapapun. Iya. Apalagi dia tentang dengan ucapan seorang guru. Atau dia tentang dengan sebuah mimpi. Nah kadang sebagai orang dia punya mimpi, melihat begini dan begitu, dianggap itu sebagai ilham. Akhirnya dia tolak dari ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah. Dan sebagian manusia ada yang menyangka bahwa dia berbuat kebaikan. Wah ini dari politik secara umum. Wah ini dari kemaslahatan manusia. Padahal apa yang dia perbuat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Maka ini adalah hal yang keliru. Sebab Al-Quran dan sunnah itu adalah sumber kemaslahatan bagi manusia. Apa yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itulah yang terbaik untuk segala kondisi manusia di segala bidang kehidupan mereka. Apakah dari sisi, apakah dari sisi kehidupannya, perekonomiannya, keadaan masyarakatnya, perpolitikannya, dan sebagainya dari hal-hal yang diperlukan di dalam kehidupan manusia. Iya. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan berbagai ayat lain yang menjelaskan kewajiban untuk tunduk terhadap hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama kana qawlal mu'minina, Ida du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, ayyakulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya ucapan kaum mukminin itu apabila dipanggil disuruh kepada Allah dan Rasulnya supaya dijadikan hukum antara mereka maka orang-orang yang beriman hanya berucap kami mendengar dan kami taat dan Allah Subhanahu wa taala memerintah ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian Dan jangan kalian mengikuti selain dari itu, dari wali-wali. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Iya, sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wasa'a lahum yawmal qiyamati himla. Sungguh kami telah memberikan dikir kepada kalian dari sisi kami. Siapa yang berpaling darinya, maka dia akan membawa dosa pada hari kiamat. Kekal di dalamnya dan sangat jelek beban dosa yang dia bawa itu pada hari kiamat. Iya. Nas-nas syariat dari tuntunan agama itu mengandung segala kebaikan bagi hamba hal-hal yang membuat hidup mereka menjadi kehidupan yang hakiki. Menjadi kehidupan yang hakiki. Siapa yang berpaling darinya, itulah sebenarnya sumber yang menyebabkan kesengsaraan di dalam hidup. Allah firman, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ dzikri فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ dhanka يَوْمَ الْقِيَامَةِ yawmal Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari dikri, dari dikirku, Al-Quran maupun hadith, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Sebab kalau dia di kehidupan dunia ini buta dari petunjuk, di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا Allah berfirman, dan siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahaya orang yang menolak perintah jauh dari mana berserah diri. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh adab yang pedih. Ditimpa oleh adab yang pedih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَأْنَاهُ بِهَا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب Bacalah kepada mereka berita orang yang kami beri kepadanya ayat-ayat kami. Masya Allah. Ini orang sudah mendapatkan ayat-ayat sampai kepadanya keterangan dan petunjuk. Tapi apa yang dia lakukan? Fansalah minha. Dia berpaling darinya. Fa'atba'ahu syaitan. Maka syaitan pun mengikutinya. Ini keadaan. Kapan berpaling? Iya. Dari dikir kepada Allah. Dari Al-Quran dan hadith. Maka pasti dia akan diikuti oleh syaitan. Allah mengingatkan di ayat yang lain. وَمَنْ يَعْشُ أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ Siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, dari mengikuti Al-Quran maupun hadith, maka kami akan ikutkan kepadanya syaitan. Maka syaitan ini menjadi kawannya. Demikian pula orang yang disebut di dalam ayat ini. Dikuti oleh syaitan, fakana minal gawin. Maka dia pun menjadi orang yang menyimpang. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dikata kami berkehendak, kami angkat dia dengan ayat-ayat itu. Kalau dia mengikutinya tunduk, berserah diri, dan menjalankannya, dia akan diangkat dengan ayat-ayat itu. Diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, dia lebih cinta kepada tanah, kepada bumi, dan mengikuti hawa nafsunya, maka perumpamaan orang yang seperti ini seperti anjing disebut di dalam Al-Quran. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ Dan hendaknya engkau berhukum di tengah mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dan hati-hatilah engkau dari mereka. Hati-hati engkau dari mereka jangan sampai mereka memfitnamu. Membuat engkau keluar dari sebagian apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman kepada nabinya, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas sebuah syariat dari perkara. Ikutilah syariat tersebut. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Iya. Para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ini beberapa lantunan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya berserah diri dan tunduk terhadap hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan para ulama menyebutkan suatu hal yang indah terkait dengan firman Allah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Disebut bahwa bulan musim yang indah ini, musim Ramadan ini, ya, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim juga, bahwa Jibril turun di bulan Ramadan itu yudarisu Al-Quran. Melakukan mudarasa, pembelajaran terhadap Al-Quran untuk nabinya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada setiap malam dari Ramadan. Ya. Dan sebagian ulama menyebutkan apa hikmah kenapa mudarasa Al-Quran ini diulangi, dipelajari di bulan Ramadan. Ya, hal tersebut untuk memperkuat ikatan dan semakin Eh, mendekatkan hati itu terhadap kandungan-kandungan dari Al-Quranul Karim. Maka ketundukan terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sebuah uh, pokok amalan hati dan tampak sekali maksud yang agung ini di dalam syariat-syariat ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semua kepada jalan yang lurus dan membimbing hati kita untuk selalu tunduk kepada setiap ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya ingatkan bahwa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Allah ini harus bersih dari empat perkara. Yang pertama, harus bersih dari syubhat. Dari syubhat yang menentang ayat maupun hadis. Seorang yang tunduk tidak pernah mempertentangkan ayat maupun Al-Quran dengan sebuah syubhat, kerancuan pemikiran. Ya, Jangan sampai ada yang dibacakan kepadanya ayat ataupun hadis. Setelah itu dia berkata, tapi ada yang berpendapat begini dan begitu. Ya. Maka harus dibersihkan jiwa itu dari menerima syubhat ketika mendengar ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketundukan itu harus bersih dari syahwat yang menentang perintah. Tidak boleh dia memperturutkan syahwatnya. Mengikuti dari keinginannya, dari hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, ketundukan itu harus bersih dari kehendak yang bertentangan dengan keikhlasan. Harus bersih dari kehendak yang bertentangan dengan keikhlasan. Kemudian yang keempat, berserah diri harus bersih dari penentangan yang menyelisihi syariat dan takdir harus bersih dari penentangan yang menyelisihi syariat dan takdir. Ini makna ketundukan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepadanya dan sekali lagi ini dari amalan hati yang agung ya dari sumber-sumber ibadah yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan hati-hati yang kuat, hati-hati yang berserah diri kepadanya, hati-hati yang selamat, yang menghadap kepadanya dengan penuh kemenangan yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat hari tatkala tidak ada harta yang bermanfaat dan tidak anak-anak bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Wallahu taala a'lam. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah untuk hari kelima dengan tema tunduk dan bersalah diri terhadap hukum Allah. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan kembali kami ingatkan kepada pendengar sekalian bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon bisa di nomor 0411 878 368. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi baca pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari hamba Allah di Mamuju utara. Katanya, jika ingin tarawih dan witir di sepertiga malam terakhir, amalan apa yang baik dilakukan di awal malamnya? Dan yang kedua, yang mana lebih afdol melakukannya di sepertiga malam terakhir atau di awal malam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ila yaumiddin amma ba'd. Terkait dengan uh, salat malam yang mana yang lebih afdal? Apakah di awal malam atau di akhir malam? Demikian pula wit uh, tarawih dan witir yang mana yang lebih afdal? Apakah di awal malam atau di akhir malam? Tidak diragukan bahwa uh, ayat-ayat uh, ayat -ayat dan hadith-hadith Rasulullah SAW menunjukkan bahwa akhir malam itu lebih afdal daripada awal malamnya. Karena di akhir malam terdapat kehusukan, dan terdapat uh, berbagai keutamaan yang lain. Allah turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian uh, berfirman, siapa yang berdoa, aku akan kabulkan siapa yang meminta, akan diberi, siapa yang mohon ampunan akan diampuni. Maka dia adalah waktu yang mustajabah. Ya. Hanya saja apabila di dalam pelaksanaan solat tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah dilakukan di awal malam, maka di kondisi seperti ini pelaksananya di awal malam adalah lebih afdal. Sebab solat tarawih disyariatkan secara berjamaah. Dan telah saya terangkan bahwa kaidah umum pada solat yang disyariatkan secara berjamaah, pelaksananya secara berjamaah itu lebih afdal daripada pelaksananya secara sendirian. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza qama ma imamihi hatta yansarif husiba lahu qiyamul laila." Sungguhnya seorang itu apabila dia berdiri melakukan salat bersama imamnya, maka akan uh, dihitung baginya seperti salat satu malam penuh. Iya. Kemudian terkait dengan uh, potongan yang kedua dari pertanyaan, Amalan apa yang dilakukan di awal malam kalau memang dia ingin melakukan sholat malam di akhir malam. Ya. Kalau misalnya seorang di bulan Ramadan ini, ya tentunya ada dua jihad sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Rajab dan selainnya bahwa seorang hamba punya dua jihad di bulan Ramadan ada jihad di siang hari dan ada jihad di malam hari ya Sebab ini adalah waktu untuk mujahadah. Memperbaiki amalan. Waktu seorang hamba itu selalu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghiasi ibadah eh, ibadah-ibadah yang dia lakukan di siang maupun di malam hari. Iya, dengan hal yang menghidupkan dan memakmurkan bulan Ramadannya. Maka di siang hari ada amalan puasa. Iya. Dan ada amalan yang bersyarikat antara siang dan malam, seperti bersedekah, membaca Al-Quran, berdoa. Dan di awal malam, ya seorang boleh melakukan dari uh, apa namanya, dari membaca Al-Quran, dari berdikir Hanya saja di malam hari, dari kebanyakan as-salaf, mereka menggunakannya untuk melakukan salat dan membaca Al-Quran serta uh, menelaah kembali dari ilmu-ilmu syariat. Sebab ini semuanya adalah ibadah-ibadah yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Nah. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Abdul Dulkornain di Semarang. Katanya, kami hidup di tengah masyarakat yang masih sering melakukan tradisi kematian seseorang. Misalnya hari ke-7 atau hari ke-40 meski kami tidak pernah datang, kami tetap diberi rensuman makanan. Bagaimana hukum memakan makanan tersebut? Seandainya tidak boleh dimakan, apakah harus dibuang atau diberikan ke orang lain? Ya, dalam masalah uh, makanan yang berasal dari acara-acara yang tidak disyariatkan, itu ada dua fatwa di kalangan ulama kita. Sebagian ulama ada yang memfatwakan bahwa sepanjang acara itu adalah hal yang tidak dibangun di atas syariat, maka tidak boleh memakan dari acara tersebut. Ya, dan sebagian ulama yang lainnya merinci bahwa dibedakan antara makanan yang berupa sembelihan dan selain sembelihan. Kalau selain sembelihan tidak apa-apa untuk dimakan, adapun sembelihan harus dipastikan bahwa itu disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak ada masalah untuk dimakan. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Sofia di Maros. Katanya mana yang lebih utama di bulan Ramadan, membaca Al-Quran sampai khotam atau mengulang-ulang hafalan dengan tujuan untuk menjaga hafalan agar tidak lupa? Ya dia gabungkan antara dua hal. Dia baca Al-Quran itu hingga selesai, hingga dia khatam, supaya berlalu kandungan-kandungan Al-Quran itu ya di dalam Ramadannya. Diharapkan bisa menyatu di dalam hatinya masuk di dalam bingkai jiwanya sehingga berpengaruh dan mewarnai hari-hari kehidupannya. Ya, kalau dia ada hafalan, dia beri waktu khusus juga untuk mengulang dari hafalannya. Maka menggabungkan antara dua hal itu adalah hal yang paling baik untuk dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan ini. ya Ya, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Ja'far di Gorontalo. Katanya seseorang ingin sholat tarawih dengan tumak nina, akan tetapi dia tidak mendapati masjid yang tumak nina dalam pelaksanaan sholatnya. Apakah boleh dia sholat di rumah berjamaah dengan istri dan dan ingin memperpanjang bacaan, tapi dengan memegang mushaf? Iya, tidak ada masalah insya Allah. Kalau memang dia tidak menemukan masjid yang dia tenang melakukan sholat. Ya karena subhanallah di masa sekarang ini ya banyak hampir setiap masjid dilaksanakan sholat tarawih. Tapi tampak sekali pelaksanaan sholat itu dilakukan secara kilat. Kadang ruku dan sujudnya tidak sempurna. Dan ini bukan bukan saja merupakan hal yang mengurangi sholat, bahkan bisa membatalkan sholatnya. Bisa membatalkan sholatnya. Karena itulah kalau misalnya dia tidak ketemukan ya masjid yang ada tumak nina dalam pelaksanaan sholatnya. Ya, dan sekali lagi tumak nina itu bukan artinya harus panjang, tapi tumak nina artinya dia laksanakan gerakan sholat itu pada hal yang dianggap syah di dalam syariat. Kalau dia ruko dia diam sejenak, kemudian naik. Ya. Demikian pula sujud, dia diam sejenak, kemudian naik. Itu batasan minimal untuk tumak nina. Tidak seperti sebagian orang. Begitu ruko dia hanya Eh, membengkok sedikit, belum sampai, belum lagi sampai turun sudah naik. Dan ini tidak ada tumak nina. Dan itu tidak membatalkan uh, eh, dan hal tersebut membatalkan sholat. Ya, kalau dia sholat di rumah bersama istrinya, bersama anak-anaknya, dihitung, dihitung sholat berjamaah, tarawih secara berjamaah. Ya, dan tidak ada masalah seorang uh, kepala rumah tangga membaca Al-Quran dengan memegang mushaf agar supaya mereka menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Ya, dengan membaca dari mushaf tersebut. Ya, walaupun kalau dia membaca dari hafalannya, itu akan lebih khusyuk dan lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Makassar. Ada dua. Yang pertama, apakah akan tetap dipertanggungjawabkan dosa-dosa dan maksiat yang telah lalu meskipun kita telah menyesali dan bertobat kepada Allah dan berusaha meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita bisa menguatkan zikir pagi dan petang yang terkadang lalai di dalamnya. Ketika zikir terkadang terfikir sesuatu yang tidak sepenuhnya mengingat Allah. Ya terkait dengan dosa dan maksiat, ya apabila hal tersebut seorang telah bertobat darinya, maka hendaknya dia bergembira dengan taubatnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan taufik dia mendapat taubat. Ya, walaupun di dalam hatinya dia masih selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk diampuni dosa-dosanya. Karena mungkin saja dia belum ikhlas di dalam taubatnya atau masih kurang di dalam taubatnya. Tapi pintu harapan itu harus selalu dibuka dalam diri seorang hamba dia seimbangkan antara harapan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepanjang dia sudah berusaha, maka uh, sudah memenuhi syarat-syarat tobat, maka insya Allah Allah menerima tobat seorang hamba. Kemudian hendaknya dia memperbanyak dari ibadah, banyak mempelajari dari ilmu agama, bergaul dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Kemudian uh, selalu menghiasi kesehariannya dengan hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, ya dikir pagi dan petang kalau seorang lalai di dalam membacanya, dia baca hanya saja kurang dihayati maknanya karena terfikir akan suatu hal yang lain. Ya dari sisi bacaan dia membaca, dia sudah dapat kebaikan. Tapi harus diketahui bahwa kandungan dikir itu yang paling agungnya, paling banyak manfaatnya untuk seorang hamba adalah ketika dia membaca dengan menghayati maknanya dan uh, melantunkannya dengan sepenuh hati. Ya, itu lebih mengena di dalam jiwa dan lebih membangun diri seorang hamba. Karena itu banyak kadang kita lihat orang membaca dikir pagi dan petang ataupun dikir yang lainnya tapi kurang berpengaruh dalam kehidupannya karena keterikatan hati terhadap dikir tersebut ada kekurangan. Iya, dan ini juga menjadi salah satu sebab kenapa kita membahas tentang amalan-amalan hati. Sebab ini adalah poin yang mengikat hati itu terhadap amalan-amalan ibadah sehingga ibadah itu lebih mengena, lebih banyak manfaatnya dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kehidupan kita melatih diri, ya. Berusaha berusaha untuk uh, mengkondisikan diri selalu menghayati apa yang dibaca Ya, dan manusia tidak ada yang lepas dari pikiran, dari was-was, dari bisikan-bisikan. Hanya saja harus ada mujahadah. Harus ada mujahadah, perlawanan dan e, semangat yang kuat untuk memperbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Maros. Pertanyaannya, bolehkah mendatangi tetangga yang non-muslim yang sedang mengalami musibah kematian. Ya, pada dasarnya ya, seorang yang non muslim itu ya kalau dia adalah seorang yang uh, tidak memerangi kaum muslimin bukan orang yang mengusir kaum muslimin dari negerinya maka berbuat baik kepadanya itu dibolehkan itu adalah hal yang diperbolehkan maka keberadaan dia mendatangi orang yang tertimpa musibah dengan maksud ya tetangga dari non muslim ini mendapat hidayah dilembutkan hatinya untuk masuk Islam atau untuk menolak bahaya kalau misalnya dikhawatirkan dia tidak datang dia akan tertimpa bahaya maka itu insyaallah taala tidak ada masalah tapi kalau tidak ada masalah di dalam mendatanginya maka dasarnya ya di dalam hal yang seperti ini seorang seorang menghindarkan diri ya dari kegiatan-kegiatan yang ber, yang terkait dengan orang kafir karena kecenderungan hati itu kadang membahayakan ya seorang ya adanya kedekatan e, hati itu bisa e, memberikan kedekatan pada sisi kebiasaan, keagamaan maupun yang lainnya. Dan ini harus dijaga oleh seorang hamba. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Taufik di Kartasura. Katanya di tempat saya ada 10 masjid lebih. Bagaimana kita menjawab azan masjid-masjid tersebut atau cuma mencukupkan satu masjid saja? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Abu Sa'id riwayat Imam 7 ya idza sami'a ahadukum nida falyaqulu mithla ma yaqulu al-muadzin apabila salah seorang dari kalian mendengar adan hendaknya dia berucap seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin maka sepanjang itu suara adan disyariatkan baginya untuk menjawab adan tersebut ya 10 masjid, 20 masjid maupun yang lainnya kalau dia mampu untuk menjawab semuanya tapi kalau dia tidak mampu menjawab semuanya, maka dia dia jawab apa yang dia mampu saja atau masjid yang terdekat dari tempatnya. ya. Dan ini adalah lahan untuk uh, beramal saleh sebab menjawab dari adan banyak kebaikannya, banyak keutamannya sebagaimana dimaklumi dalam hadit-hadit tentang pembahasan adan, menjawab adan, ya wallahu taala Ya, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Abdurrahman Basir di Makassar. Katanya sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kampanye itu sangat marak yang namanya istilah gibah dalam kampanye. Maka apakah gibah yang dilakukan dalam kampanye tersebut mengandung gibah yang dibolehkan seperti yang dinukil dari penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin. Ya perlu diketahui bahwa urusan kampanye dan semisal dengannya saya tidak ada urusan dengan hal tersebut. Ya. Dan juga eh, hal-hal uh, yang terkait dengan masalah politik, ya perobutan kursi kekuasaan itu hal yang saya tidak tertarik kepadanya. Dan saya tidak menasihatkan setiap muslim dan muslimah untuk masuk dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat untuk dirinya. Ya siapa yang menjadi pemimpin kita, kita dengar dan kita taati. Dan kita bersama di dalam membangun negeri, menciptakan kebaikan di tengah manusia. Adapun ghibah itu sendiri adalah hal yang diharamkan. Ya. Di bentuk-bentuk yang uh, diterangkan di dalam syariat kita. Dan ghibah itu didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikruka akhaka bima yakrah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak senangi. Jadi kalau disebut saudaranya dari aibnya, dari cacatnya, tidak dia senangi, maka itu gibah namanya. Iya. Ada yang bertanya ya Rasulullah, kalau sesuatu itu ada pada diri saudaraku, kata Nabi kalau dia tidak ada pada diri saudaramu, itu artinya kamu berbuat kedustaan ter terhadapnya. Dan kalau ada pada diri saudaramu, itulah yang disebut dengan gibah. Itulah yang disebut dengan gibah. Iya. Dan memang gibah itu secara umum adalah hal yang tidak diperbolehkan, diharamkan. Dan diperkecualikan di dalam tujuh pembahasan. Atau di dalam enam pembahasan. Di dalam enam pembahasan diperkecualikan. Ya dibolehkan gibah karena ada maslahat pada enam pembahasan ini. Itu yang dikumpulkan dalam dua bait syair Al-qadahu laysa bi al-qadahu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Celaan yang bukan ghibah itu ada enam perkara. Iya, ada enam perkara. Yang pertama adalah orang yang dizalimi. Dia dizalimi, ya dijelaskan orang yang mendzalimi saya begini ya supaya diputuskan atau diambil haknya dan misal semisal dengannya. Yang kedua muhadiri, orang yang memperingatkan dari kejelekan. Iya. Misalnya ada orang yang memiliki pemahaman yang keliru, pemahaman yang uh, apa namanya sesat, kemudian diingatkan dari pemahaman kelirunya, maka ini tidak ada masalah. Ya demikian pula uh, baik orang yang dalam bentuk tarif ya memang dia dikenal dengan hal tersebut. Misalnya seorang dikenalnya si fulan atau fulan si buta. Ya, ya buta bentuk cacat, tapi itu dikenal dengannya, maka itu insya Allah taala tidak ada masalah. Demikian pula orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Ya, dia terang-terangan berbuat kefasikan, ya kejelekan, maka membicarakan kejelekannya tidak ada masalah, bukan gibah lagi sebab dia sendiri tidak menutupi dirinya tidak menutupi dirinya. Kemudian yang kelima adalah orang yang meminta fatwa. Dia datang meminta fatwa, dia terangkan sesuatu, kadang menyebut, harus menyebut ya kejelekan seseorang untuk meminta fatwa tersebut, maka dalam hal itu tidak ada masalah. Demikian pula orang yang yang keenam adalah orang yang meminta bantuan untuk merubah kemungkaran. Ini enam perkara semuanya memiliki dalil ya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW hanya saja waktu uh, untuk memaparkan lebih luas uh, tidak cukup di acara tanya jawab ini. Ya Allah Ta'ala alam, semoga apa yang saya terangkan ada manfaatnya untuk semuanya. Dan semoga Allah menjaga kita semua dari hal yang membahayakan diri kita dan menyibukkan di, kita dengan hal-hal yang bermanfaat, membangun manusia, membangun jiwa, dan membangun uh, kebaikan dan kemaslahatan di dalam keluarga, masyarakat dan negeri kita wallahu taala alam. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Apakah seorang hamba keluar dari ketundukan kepada Allah Azza wa Jal jika seorang tertimpa penyakit maka yang dia ingat adalah obat dari penyakit tersebut? Baik, saya sudah terangkan tadi ya bahwa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditimpa penyakit Ya, itu bukan artinya dia berserah. Kemudian tidak berobat. Tapi penyakit ini dia terima dari sisi itu takdir dan ketentuan Allah menimpanya. Tapi dari sisi lain Allah perintah untuk berobat. Iya. Dan itu hal yang dicintai oleh Allah. Maka diambil hal yang lebih dicintai oleh Allah. Di dalam hal ini dia tidak keluar dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik pendengar, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Umu Faiz. Bagaimana langkah yang manjur untuk bisa khusyuk dalam sholat? Apakah ketika pikiran teringat atau memikirkan hal lain dalam sholat menjadikan sholat tidak sah atau tidak diterima? Khusyuk di dalam sholat itu adalah kadar tambahan, penyempurna. Iya, di dalam sholat hanya saja kalau misalnya Eh, dia tidak khusyuk dari sisi membuat ia tidak tahu apa yang dia baca, ya, kemudian tidak mengerti berapa jumlah gerakannya, maka ini bisa membatalkan sholatnya, sebab dia melantarkan dari rukun-rukun sholat, dari rukun-rukun sholatnya. Adapun khusyuk di dalam sholat itu, ya banyak cara yang bisa dihadirkan di dalam jiwa. Yang pertama ketika dia berdiri menghadap kepada Allah, dia hadirkan keagungan dan kebesaran Allah. Dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan hati yang kita uh, sedang membahas tentang fikihnya di hari-hari Ramadan ini. Maka diperhatikan bagaimana menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia berusaha melakukan sholat sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah dia periksa bagaimana tuntunan sholat Nabi dan di dalam hal itu memudahkan dia untuk khusyuk. Kemudian yang ketiga dia hadirkan tingkatan muraqabah yang sudah kita bahas kemarin. Jenjang dan ihsan an karena kata tarah, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Allah sudah melihatmu. Kemudian yang keempat, hendaknya dia mengingat hadiah Rasulullah SAW. Di mana beliau berpesan, "Idza qumta lis-shalah fasalli salata muwaddi'in." Kalau kamu berdiri untuk sholat, maka sholatlah seperti sholat perpisahan. Anggaplah bahwa sholat maghrib sebentar yang kita lakukan itu sholat terakhir bagi kita. Setelah maghrib akan meninggal, akan menjadi mayat, dibungkus dengan kain kafan, dibawa ke kuburan, menghadap kepada Allah. Ya. Seorang tahu ini adalah sholat yang terakhir. Kira-kira apa yang akan dia lakukan di sholat dia yang terakhir ini? Ya, seorang yang berakal tentunya dia akan memanfaatkan sholatnya sebaik mungkin sehingga sholat ini menjadi sebab dia diampuni, dimasukkan ke dalam sorga dan dijauhkan dari neraka. Kalau dihadirkan akan menjadi bagus untuk seorang hamba di dalam sholatnya. Dan banyak lagi kiat-kiat untuk khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan taufiknya untuk kita semua dan memberikan khusyuk untuk kita semua di dalam hati kita dalam segala ibadah. Ya Allah taala alam. Nah. Ya, baik pendengar sekalian. Kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir untuk kajian interaktif hari ini. Pertanyaan dari saudara Ansar di Jakarta. Pertanyaan ini bagaimanakah cara kita menjaga agama kita dan istiqomah di atasnya? sebagai seorang pelaut yang berlayar ke luar negeri, baik itu di negeri kafir maupun negeri Islam. Dan adapun di atas kapal kebanyakan orang awam. Dan inilah ujian bagi kita. Tolong nasihatnya untuk terkhusus bagi kami sebagai seorang pelaut di Indonesia. Yang pertama yang saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada siapa yang mendengar apa yang diucapkan ini, hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan dihadiri oleh orang lain, dalam keadaan di negeri sendiri maupun dalam keadaan di negeri orang. Ketakuan itu adalah pokok kebaikan. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang yang keluar dari rumahnya, dia membaca dari doa keluar rumah. Ketika dia melakukan perjalanan, dia baca dari doa perjalanan Ketika dia singgah di sebuah negeri, dia baca doa singgah di sebuah negeri, sambil dia hayati makna-maknanya, dia perhatikan kandungannya. Karena itu memberi pengaruh besar bagi seorang hamba ia dijaga di dalam urusan hati, agama, dan urusan badannya. Iya. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang di manapun dia berada, dia berusaha untuk selalu berada di atas tuntunan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga hendaknya dia selalu menegakkan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan terhadap dirinya. Ya. Kemudian di, di dari hal yang saya ingin wasiatkan di kesempatan ini untuk diri saya dan siapa yang mengambil manfaat bahwa seorang hamba hendaknya menjadi manfaat dan berberkah dimanapun dia berpijak, dimanapun dia berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam di mana beliau berkata wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Saya dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun saya berada. Dan seorang muslim berberkah dimanapun dia berada membawa kebaikan dengan akhlaknya mulia dengan ibadahnya, dengan perilakunya, dengan ilmu agama yang diajarkan, dan kebaikan-kebaikan yang dia miliki.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, para pendengar sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian akhir pertemuan kajian interaktif kita hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat menjadi penambah pengetahuan agama kita dan dapat menjadi lahan untuk beramal di bulan yang penuh dengan berkah ini. Baik pendengar sekalian, kembali-kembali ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan atau mengunduh rekaman kajian interaktif ini sejak hari pertama hingga hari ini bisa Anda dapatkan di website www.zulkarnain.net. Demikian pula bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran ulang kajian interaktif hari ini dapat Anda simak besok pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah.